yaitu berharap kepada rahmatnya Allah. Pembahasan tentang harapan seorang muslim kepada rahmatnya Allah itu sangat penting. Karena e, sebagaimana kita ketahui penulis buku ini yaitu Al-Imam An-Nawawi beliau mengawali atau mendahului pembahasan roja itu dengan pembahasan khauf. Dan dikatakan kemarin dalam penjelasan bahwa khauf itu memang harus didahulukan daripada roja. Bagaimana seorang itu meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana dia merasa takut dengan azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mualif menyusul dengan pembahasan rojak. Penulis buku ini yaitu Al-Imam An-Nawawi menyusuli dengan pembahasan rojak. Ini harapan rahmat mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terjadi keputusasaan. Ya. Supaya tidak terjadi apa? keputusasaan. Maka eh, roja ini adalah harapan seorang muslim terhadap rahmat Allah dengan amal-amal solehnya. Dengan amal-amal solehnya. Dia berharap kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni seluruh dosanya apabila dia bertaubat. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Uh, eh, dia berharap Allah akan mengampuni seluruh dosanya apabila dia bertaubat. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam ayat Surat Az-Zumar ayat 53. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Ya ini apabila dia bertobat. Apabila seorang bertobat, maka Allah berkenan untuk mengampuni seluruh dosa. Adapun apabila dia tidak bertaubat, maka ya saya ulangi, ayat Az-Zumar 53 ini adalah untuk orang-orang yang bertaubat dari seluruh dosa. Entah itu kesyirikan, entah itu kekufuran, entah itu kekafiran ya, entah itu kekufuran atau kekafiran, ya. entah itu maksiat-maksiat. Semuanya Allah Allah akan ampuni kalau hambanya bertaubat. Adapun apabila dia tidak bertaubat, maka sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 48. Surat An-Nisa ayat berapa? 48. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yaghfir innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Jadi kalau seorang orang uh, hamba Allah tidak bertaubat kepada Allah, maka dosa kesyirikan dan dosa kekufuran, kafir, tidak akan diampuni oleh Allah. Apabila seorang mati dan belum sempat bertaubat. Adapun selain kesyirikan dan kekafiran, maka itu di bawah kehendak Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika dan Allah akan mengampuni yang di bawah kesyirikan dan juga kekufuran. Ya. Liman yasha bagi Allah eh, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha. Atau yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha. Allah akan mengadab siapa yang dikehendaki dan Allah akan mengampuni siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi eh, surat Az-Zumar ayat 53 ini adalah bagi orang-orang yang siapa? Ber bertaubat ya. Allah akan ampuni. Kalau taubatnya benar maka Allah akan ampuni seluruh dosa. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni seluruh dosa. Ini bagi orang-orang yang bertaubat. Adapun apabila orang itu tidak sempat bertaubat, maka kita harus ingat-ingat ya, surat An-Nisa ayat 48. Allah la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan juga yang setara dengan kesyirikan yaitu kekafiran. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni e, dosa selain kesyirikan atau di bawah kesyirikan, dosa yang berada di bawah kesyirikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ini tambahan dari yang e, telah kita pelajari. Kemudian kemarin kita sudah membahas juga surat Saba ayat ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hal nujazi al kafura." Dan tidaklah kami memberi balasan yang sepadan kecuali orang-orang kecuali untuk orang-orang kafir, orang-orang kufar yang betul-betul kufur. Ya. Jadi balasan yang sepadan itu hanya untuk orang-orang kufar. Dari sini bisa difahami, adapun selain kufar, ini orang-orang mus, muslim, orang-orang yang beriman, yang melakukan kemaksiatan, maka pembalasannya tidak sepadan. Apa artinya tidak sepadan? Banyak eh, naam, banyak toleransinya, banyak yang diampuni. Dikurang-kurangi oleh Allah. Kadang sebagian diampuni oleh Allah. Kadang seluruh dosa diampuni oleh Allah. Wa nas'alullaha an yaghfira dzunubana jami'an. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semuanya. Rabbana gfir lana dhunubana. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Allah gfirli kalau kita dalam berdoa Allah gfirli dhunubi kullah diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah kullahu Ya Allah ampunilah dosaku. Kita berdoa. Kita perbanyak doa. Seperti itu. Dalam sujud kita. Allah gfirli dhunubi kullaha diqqaha wa jillaha wa alaniyataha wa sirraha wa awwala wa akhiraha. Ya Allah ampunilah seluruh dosaku. Diqqahu oh diqqaha kullaha semuanya. Diqqaha wa jillaha. Baik yang kecil ataupun yang besar. alaniyataha usirraha. Baik yang saya lakukan terang-terangan ataupun yang saya lakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan kebanyakan dosa bagi orang yang imannya masih tebal biasanya dilakukan ketika sembunyi-sembunyi. Nasallallahu an lana. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Wa awwalaha wa akhiraha. Dan yang dulu ataupun yang yang sekarang. Banyak doa. Karena kita tidak tahu mata tanzilul maghfirah. Kapan akan turun ampunan dari Allah? Mungkin hari ini Allah turunkan ampunan. Mungkin besok, mungkin nanti, mungkin kemarin. Perbanyak doa. Perbanyak istighfar. Istighfar kepada Allah. Sebagaimana dinasihatkan oleh ulama kita. Al-Hasan Al-Basri ini roja, ini roja, ini pengharapan. Kita masih punya Rob yang mengampuni dosa kita. Dan betapa banyak dosa yang kita kerjakan setiap harinya. Baik terang-terangan, tidak terang-terangan. Anda Anda bonceng berboncengan dengan istri. Kalau boncengnya jejer, mungkin agak terjaga. Tapi istri bonjengnya di mana? Belakang. Jadi tidak tahu kemana mata Anda mengarah. Tidak mungkin ke wajah istri terus. Ya kan? Bisa terjadi apa? Kecelakaan. Terpaksa memandang ke arah depan. Kadang di antara keterpaksaan itu ada kerelaan. Ya Pak Berti. Ini mungkin di antara kita ini ada yang memandang, oh ini terpaksa. Karena kalau nggak mandang saya apa? Bisa nabrak. Kadang ada kerelaan, ada sukarela. Ya. Wah, ini yang seperti ini, dosa-dosa yang semacam ini, Masya Allah numpuk, terkadang begitu. Maka kita minta ampun. Ada Rob yang mengampuni kita. Jangan putus asa. Kata ulama kita Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Aksiru minal istighfar." Perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Fi turuqikum di jalan jalan-jalan kalian. Wa fi furushikum di tempat-tempat tidur kalian. Wa fi buyutikum di rumah-rumah kalian. Wa fi mawaidikum di tempat-tempat makan kalian. Wa fi majalisikum di tempat-tempat majelis kalian. Fa innahu fa innaka la fa innahu la ya'rifu atau fa innahu la ta'rifu mata tanzilul maghfirah. Karena engkau sesungguhnya tidak tahu kapan Allah itu akan menurunkan ampunan. Perbanyak. Kalau kita dianjurkan mengikuti apa yang diikut yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehari sekali duduk 70, kadang 100. Maka kita coba. Kita masukkan dalam adhkar sobah kita. Adhkar sobah. Dalam uh, apa? Dikir-dikir pagi kita. <clears throat> Setelah semua selesai, kita masukkan diantaranya adalah istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Enggak sampai satu jam insyaAllah. Jangankan satu jam, setengah jam aja tidak. Jangankan setengah jam. Sepuluh menit saja insya Allah tidak makan itu. Seratus kali istighfar. Kalau nggak percaya, coba kita tes. Sekarang ini. nggak akan makan sepuluh menit. Kalau nggak percaya. Kalau percaya ya sudah. <laughs> Loh Ustaz apa nyoba? Ya mari kita coba bersama-sama nanti. Coba nanti aja ya kita coba bersama-sama. Saya juga belum ngukur berapa menit. Tapi saya yakin tidak sampai sepuluh menit. Ya tidak sampai sepuluh menit. Kemudian zikir-zikir uh, yang lain. Yani astagfirullah wa atubu ilaih. Cepat sekali, sepuluh saja itu mungkin sudah hitungan cepat nih. Enggak mulai angka 12 ya. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. 15 detik kali ini 10. Kalau dikalikan 100, eh, biar 100 dikalikan berapa? 10. Berarti hanya 150 detik. Berapa jam? Hah? Berapa? Dua menitan. Masya Allah. Itu bisa kita lakukan. Sambil naik motor, sambil naik mobil, di pagi hari. Duduk sebelum Anda kuliah, sebelum Anda masuk kantor, atau ketika berangkat masuk kantor. Mau ditambah lagi boleh. Masya Allah, dua setengah menit. Kita pegang HP berapa menit coba? Masya Allah. Maka perbanyaklah istighfar. Sisihkan waktu kita untuk ber, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak istighfar. Kita punya Rob, punya Allah. Yang mengampuni seluruh dosa kita. Ya. pun dosa-dosa besar, perlu taubat. Perlu apa? Taubat. Meskipun terkadang dosa besar itu bisa diampuni dengan amal soleh. Terkadang tidak pada asalnya dosa besar itu harus ditaubati. Tapi terkadang dosa besar itu bisa diampuni dengan amal amal soleh. Amal soleh yang paling besar seperti yang disampaikan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Di antaranya adalah birrul walidah. Berbakti kepada orang tua. Dosa besar bisa diampuni oleh Allah dengan birrul walidah. Dengan apa? Berbakti kepada ibu. Yang masih punya ibu. Yang nggak punya tetap masih bisa. Datang seorang pemuda kepada Abdullah bin Abbas. yang sebagaimana diriwayatkan oleh Al Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. walaupun diperselisihkan masih tentang kesahihannya. Datang seorang pemuda kepada Rasul kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Wahai Ibnu Abbas, saya mencintai seorang wanita. Kemudian saya lamar itu wanita. Ternyata sang wanita itu menolak lamaran saya. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Belum pernah ngelamar. Ya, Mudah-mudahan kalau ngelamar diterima. Amin. Kapan? <laughs> sakit hati. Lebih sakit lagi kata dia. Tapi datang laki-laki lain melawar wanita tersebut dan diterima. Coba bayangkan. Sudah perih tambah perih lagi, ya. Akhirnya fakotal tuha. Maka karena cemburu aku ya Ibnu Abbas, saya bunuh itu si wanita. Yang nggak ingin wanita itu mencintai atau cintanya diberikan kepada orang lain. Ini ngeri ini. Maka apakah ada amalan yang atau apakah Allah masih bisa menerima taubatku? Membunuh dosa besar bukan? Dosa besar. Dosa besar. Ancamannya juga sangat besar. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan kekal selamanya di dalam neraka. Khalidan fiha. Ya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin sengaja membunuh dengan sengaja. Membunuh sengaja itu ya dia niat membunuh, alatnya adalah alat yang bisa, biasa digunakan untuk membunuh. Itu namanya pembunuhan sengaja. Ada pembunuhan yang mirip sengaja. Mirip sengaja itu niatnya membunuh, tapi alatnya bukan untuk membunuh. Jadi punya niat membunuh, tapi alatnya bukan alat yang membunuh. Itu namanya shibhul amad mirip dengan sengaja. Maka barang siapa yang membunuh dengan sengaja, balasannya adalah jahannam neraka jahanam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Kata para ulama, dia kekal di dalam neraka, para pembunuh. Kecuali kalau diampuni oleh Allah. Atau kata para ulama, dia kekal di dalam neraka. Itu balasannya, kalau dibalas. Itulah balasannya kalau dibalas. Adalah sekarang berapa banyak orang yang ingin menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja. Nauzubillah min dalik. Kalau Allah berkehendak membalas, kekal dia di dalam neraka. Hadza jazaohu in juziya. Itu balasannya kalau dia dibalas, kata ulama. Ya, membunuh adalah dosa besar. Kata Ibnu Abbas, "Halaka min walida? Kau masih punya ibu enggak? Kata orang tadi tidak, sudah meninggal. Astagfirullah. Mintalah ampun kepada Allah. Dah sana pulang. Mintalah ampun kepada Allah. Dari sini bisa diambil kesimpulan sehingga Al-Tak bin Yasar yang saat itu hadir meriwayatkan hadis ini berkata kepada Ibnu Abbas, "Ya Ibnu Abbas, kenapa kau tanya tentang ibunya?" Kata Ibnu Abbas, saya tidak melihat ada amal soleh yang lebih besar daripada birul walidah. Berbakti kepada ibu. Dengan berbagai macam bir ketika hidup. Dengan berbagai macam kebaikan. Entah ketika hidup ataupun ketika ibunya sudah meninggal dunia. Tapi lebih utama adalah ketika hidup. Makanya tadi Ibnu Abbas mengatakan, kau masih punya ibu enggak? Enggak punya. Jadi kalau masih punya ibu, gampang. Berbuat baik kepada ibu, dosamu akan diampunkan oleh Allah. Maka terkadang dosa besar itu bisa diampuni dengan bisa terhapus oleh amal amal soleh. Seperti kisahnya seorang pezina yang memberi minum seekor anjing. Eh, ulama berbeda pendapat apakah ini dosa besar bisa diampuni dengan apa namanya apa namanya e, amal soleh ataukah tidak? Kata sebagian mereka bisa terkadang kalau keikhlasannya memuncak. Ketika beramal soleh itu keikhlasannya apa? Memuncak. Seperti yang terjadi pada sang pelacur. Profesi pelacur. <coughs> Dosa besar Ya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni karena dia memberi minum seekor anjing. Maka eh, Allah Subhanahu wa taala dikatakan di sini dalam surat Saba ayat 17 Allah tidak akan membalas dengan sepadan kecuali orang-orang kafur, orang-orang yang benar-benar kufur. Oleh sebab itu orang-orang yang beriman punya harapan punya harapan, roja. Kalau begitu orang-orang beriman akan diperlakukan dengan ampunan atau dengan pengurangan dosa. Itu harapan kita. Tapi tentu harus ada usaha minta ampun kepada Allah selama kita masih mampu. Nah, kemudian juga dalam surat Toha ayat 48, surat Al-A'raf ayat 156 dalam surat Toha ayat 48 Allah berfirman, "Inna qad uhiya ilayna Sesungguhnya kami telah diwahyukan kepada kami annal adzaba bahwasanya azab itu alaman kadzaba wa tawalla. Diperuntukkan bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling dari ayat-ayat Allah, berpaling dari ketaatan kepada Allah. Berarti selama kita ini beriman kepada ayat-ayat Allah dan kita berusaha untuk taat kepada Allah, kita berharap akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kullasyai" Dan rahmatku mencakup segala sesuatu. Ya, mencakup segala sesuatu. Nah, Allahu taala alam bisawab. Ini ayat-ayat yang uh, dinukil atau disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab Ar-Raja. Ya. Banyak-banyaklah berharap kepada Allah. Tentunya kita senantiasa takut kepada Allah. Jangan sampai kita ini uh, membesarkan sisi roja sehingga lupa dan lalai dari sisi khauf kita harus meninggalkan, berusaha meninggalkan dosa semaksimal mungkin. Tapi kalau kita terjerumus ke dalam dosa, jangan putus asa. Karena di sana ada Allah yang maha mengampuni dosa. Istaghfirullah jami'ah. Mohon-mohonlah ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Tuba liman wajada fi sahifatihi kasrotal eh, kasratal istighfar atau istighfaran kathira. Sungguh beruntung sungguh beruntung orang yang mendapatkan catatan istighfar yang banyak di dalam lembaran amalannya. Karena setiap ucapan akan dicatat oleh Allah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang itu mengucapkan satu ucapan kecuali di sisinya ada malaikat pencatat. Jadi setiap istighfar yang kita ucapkan dicatat. Maka besok catatan ini akan dibuka. Bahagia kalau pas catatannya dibuka banyak apa? Istighfar. Istighfar yang menumpuk yang kita harapkan bisa menutup kesalahan-kesalahan kita kesalahan mata kita, kesalahan lisan kita, kesalahan telinga kita, kesalahan gerakan hati kita, kesalahan kaki kita, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan menutupi kesalahan kita. Itulah istighfar. Kemudian disebutkan di sini oleh Al-Imam An-Nawawi hadis-hadis tentang hadis-hadis eh, uh, yang di dalamnya bisa diambil uh, diambil pelajaran bahwa kita seorang muslim punya harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah hadis ke-412 yang akan kita pelajari malam ini insyaallah dan juga hadis-hadis yang yang lainnya ya. Insyaallah akan kita pelajari pada malam-malam selanjutnya. Kata Al-Imam nawawi dalam hadis ke-412 wa an Ubadah bin As-Samit dari sahabat Ubadah ibni As-Samit radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Qal dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mencurahkan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, saya pernah mendapatkan sebuah nukilan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abad. Ketika itu beliau ditanya tentang ya Syekh, eh, bolehkah ketika kita mendengarkan faedah, mendengarkan pengajian, taklim, kita meninggalkan penulisan salawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka supaya tidak ketinggalan apa faedah dan nanti setelah kajian kita tulis untuk uh, salawatnya jadi dikosongi untuk nulis salawat kata Syekh Abdul Muhsin Hadihi laisat faedah katanya Apakah menulis sholawat itu bukan faedah? Kita kan mikirnya, wah nanti kalau nulis sholawat apa? Kehabisan waktu faedahnya hilang. Ya kan? Nah beliau memandang dari sisi lain. Jadi faedah belajar itu bukan hanya dapat catatan ilmu, tapi juga dapat pahala menulis apa? Sholawat. Sementara sebagian kita kadang sholawat disingkat-singkat, SAW, ya kan? Songain lam, ya. Kemudian kita kalau bisa ya menulis dengan bagus, artinya lengkap, mengucapkannya juga kalau bisa sebaik mungkin apa? lengkap ya. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Man syahida alla ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amali muttafaqun alaihi Wa fi riwayatin li Muslim Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah haramallahu alaihi nar. E, dari sahabat Ubadah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau saya boleh katakan ini adalah lima hal. Lima kunci masuk surga. Sering saya katakan begitu. Lima kunci masuk surga. Yang pertama adalah man syahida alla ilaha illallah. Barang siapa barang siapa yang mempersaksikan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutunya. Ini yang pertama. Ini mentauhidkan Allah dalam seluruh ibadahnya. Yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambanya dan utusannya. Hambanya Allah uh, abdun la yu'badu, seorang hamba yang tidak berhak untuk diibadai wa rasulun la yukadzabu dan seorang rasul utusan Allah yang tidak boleh didustakan. Ini yang kedua. Jadi barang siapa yang mempersaksikan bahwasanya la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammadun abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu dan bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah. Abdun la yu'badu wa rasulun la yukadzabu. Seorang hamba yang tidak boleh diibadai, rasul yang tidak boleh didustakan. Dan dia juga merupakan kalimatuhu, kalimatnya Allah. Al Al-Qaha ila Maryam yang dilontarkan ke dalam perutnya Maryam. Jadi bukan anaknya Allah ya waruhun minhu dan ruh Maryam atau e, Isa salah satu ruh yang diciptakan oleh Allah di antara arwah-arwah yang lain. Ruhun minhu. Ini ruh yang diciptakan oleh Allah, sama seperti ruh-ruh yang yang lainnya. Bukan uh, Tuhan. Ya. Barang siapa yang mempersaksikan Allah satu-satunya zat yang diibadai. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba dan utusan Allah. Nabi Isa hamba dan juga utusan Allah. Cuma penciptaannya adalah dengan kalimat yang dilontarkan oleh Allah kun ke perutnya Maryam, maka jadilah. Masukkan ruh ke dalam perutnya Maryam, yakni ruhnya Nabi Isa alaihi assalatu wassalam. Yang dia diciptakan tanpa adanya Bapak. Dan ini tidak tidak merupakan sebuah e, kondisi yang menjadikan dia layak untuk diibadahi. Penciptaan dia tanpa apa? Tanpa Bapak. Karena ada yang lebih hebat lagi. Yang diciptakan tanpa Bapak, tanpa Ibu. Tapi ternyata juga tidak tidak layak untuk diibadai. Siapa? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Fa inna mathala Isa kamathali Adam. Permisalan Nabi Isa itu seperti permisalan Nabi Adam. Ya. Jadi penciptaannya kalau Nabi Isa itu diciptakan tanpa bapak, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tanpa bapak, tanpa ibu. Keturunannya Nabi Adam selain Nabi Isa ya. Itu selain Nabi Isa dan siapa? Ada dua pengecualian keturunan Adam yang diciptakan beda dengan yang lainnya. Nabi Isa sama Hawa. Barakallahu fikum. Nabi Isa dan Hawa. Jadi manusia itu ada empat macam. Satu, kita semua yang duduk di sini. Hmm, saya yakin sama nasibnya. Diciptakan dengan bapak dengan ibu. Ya kan? Yang kedua, diciptakan dengan bapak saja. Nah, diciptakan dengan ibu saja. Siapa? Nabi Isa. Yang ketiga, diciptakan dengan bapak saja. Siapa? Hawa. Enggak ada ibunya. Ya. Yang keempat, diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Siapa? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi, kalau hebat-hebatan, beliau lebih hebat. <laughs> Jadi tanpa bapak, tanpa ibu. Tapi kondisi seperti itu tidak menjadikan Nabi Adam lantas berhak untuk diibadai. Pak Nabi Isa alaihi salatu wasalam abduhul abdullah hambanya Allah abdun la yu'badu wa rasuluhu wa rasulun la yukadzabu hamba Allah yang tidak layak untuk diibadai dan seorang rasul yang tidak layak untuk didus didustakan wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu ini yang nomor tiga yang keempat wal jannata hakun dan mempersaksikan bahwasanya surga itu benar adanya Bukan hanya sekedar apa? Khayalan. Benar adanya. Dan ini sudah ditampakkan kepada para wali, para aulia. Di antaranya juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditampakkan surga, ditampakkan neraka. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin berdusta. Dan itu yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya Rasulullah, inilah usinu illa saya nggak bisa sholat, nggak bisa berdoa di dalam sholat saya kecuali minta surga dijauhkan dari neraka. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wa fi haulihi dan dinu. Ya di dalam dua hal itu kita senantiasa menyenandungkan. Ini terus mengulang-ulang. Nudan din. Minta surga jauhkan dari neraka. Minta surga jauhkan dari neraka. Berarti ada. Tidak mungkin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari meminta sesuatu ternyata khayal. Tidak mungkin. Kemudian kita yakin surga itu ada. Ya, surga itu ada, bukan hanya sekedar khayalan. Dan sudah pernah di, di dirasakan oleh para aulia di para wali. Wali di, di sini saya sebut adalah kekasih-kekasih Allah. Di antaranya adalah para sahabat. Ketika mereka menghadapi eh, peperangan, mereka kemudian menghampiri medan perang di antara mereka ada yang mengatakan, ini Inni syamamtu ra'ihatal jannah min wara'i Uhud. Saya mencium baunya apa? Surga dari balik gunung Uhud. Nah mungkin mereka berbohong. Akhirnya mereka mati syahid. Ada di antara mereka yang ditampakkan, yang di, e, apa namanya diberikan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mau meninggal sudah mengatakan, "Ya Allah, saya sudah mencium baunya apa? Surga." Ini sudah apa namanya? bukti-bukti yang apa namanya? kuat menunjukkan surga itu ada. Kalaulah tidak ada bukti itu, kita hanya cukup dengan firman Allah kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita yakin surga itu ada. Ini yang keempat. Yang kelima, wan Surga eh, neraka itu benar adanya. Neraka itu benar adanya. Bukan sesuatu yang eh, khayalan. Kalau lima hal ini ada, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan nar haqqun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adkhalahu Allahul jannata ala makana minal amal maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun bentuk amalannya bagaimanapun bentuk amal amalannya. Ya Allah akan mengampuni. Allah akan mengampuni mengampuni orang-orang yang yang beriman. Maka ini roja. Ini harapan yang besar dari kita atau harapan yang besar dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan barang siapa yang bersaksi bahwasanya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah haramallahu alaihi nar maka Allah akan haramkan dia dari api neraka. Wah, kalau begitu enak Ustaz. Kenapa? Lah ini yang penting kan bersaksi Ustaz. Masalahnya persaksian kita benar apa enggak? Itu yang jadi masalah. Kadang kita merasa sudah bersaksi, tapi ternyata persaksian kita kurang pas. Benar nggak kita meyakini la ilaha illallah? Ternyata ketika kita beribadah masih untuk yang lainnya. Ini yang jadi masalah. Jadi kita dalam semua hadis, janji-janji Allah, ataupun ancaman-ancaman Allah, itu harus kita gabungkan antara rojak dan khauf. Jangan cuma kalau hadis ini kita besarkan masalah apa? Rojak. Sehingga ketika ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu ajaran kepada e, seorang sahabat. Kata sahabat tadi ya Rasulullah, idan u'allimun nas. Kalau begitu mau saya ajarkan bahwasanya Allah akan mengampuni dosa setiap hambanya sebesar apapun dosa itu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lah jangan jangan kamu ajarkan dulu. Fayat takilu nanti mereka enak-enakan, santai-santaian. Makanya tidak bisa kita memahami hadis-hadis Janji seperti ini hanya dengan rojak yang besar tanpa adanya apa? Khauf. Para sahabat, mereka lebih berhak untuk rojak daripada kita. Tapi ternyata khauf mereka juga besar. Abu Bakar, Umar, yang mereka dijanjikan surga oleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih saja beramal saleh, Masih saja juga meninggalkan maksiat. Umar bin Khattab juga juga demikian. Orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Abu Bakar. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan juga para sahabat yang yang lainnya. Tidak bisa kita menggabungkan atau tidak bisa kita hanya memahami hadis roja tanpa diiringi dengan khauf. Itulah pentingnya kita mempelajari roja dan khauf secara apa? bersamaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memudahkan kita untuk melakukan amal soleh, melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini.